syair syair tentang mahabbah ini eh, berbunyi ta'sil ilaha wa anta tuzhi hubbah hada muhalun fil fa'ali badi in kana hubbuka sarikan la ata'ta innal muhibba liman yuhibbu muti kenapa kamu durhaka kepada Allah sedangkan engkau mengatakan aku cinta kepadanya ini suatu kemustahilan dalam kehidupan di dunia ini karena orang yang cinta kepada yang dicintainya pasti taat. Jadi kalau kita menyatakan aku cinta kepada Allah, maka pasti kita mentaati dan mempatuhi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya maka puncak dari mahabbah ini adalah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya baiklah kita lanjutkan sayap yang ke empat ya. Eh, yaitu apa? Keempat asyok ya rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah doa mengenai ini sudah kita ungkapkan kalau tidak salah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa yang sangat indah sekali dan menyangkut mengenai masalah roja ini dan syauq ini yaitu Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna ladzatan nazar ila wajhikal karim wasyauq ila liqa'ika. Sudah ini belum? Oh, belum. Ya, baiklah kita ungkap doa ini, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini puncak daripada roja dan syauq. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Coba bisa ikut اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم اftah alaina futuhal arifin ya Allah bukakanlah kepadaku pintu-pintu makrifat itu ya. warzuqna ladzatan nazar berilah rezeki kepadaku kelezatan وارزقنا لذة النذر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا جندول يا jadi. Bisa? يا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا الله بكاكا لك بدا kami futuhal arifin pintu-pintu ma'rifat itu warzuqna beri rezeki kepada kami ladzatan nazar kelezatan memandang ila wajhikal karim kepada wajahmu yang maha mulia wasyauq dan rindu ila liqa'ika untuk ketemu dengan engkau ya Allah. Ya, ini adalah puncak daripada uh, eh, syauk dan puncak daripada roja di mana di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan bahwa tidak setiap orang ahli surga bisa ketemu dan memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala di surga. Hanya orang-orang tertentu saja dari hamba-hambanya yang bisa mencapai derajat lezatan nazar ila wajhikal karim kelezatan memandang wajahmu yang mulia kalau kita baca bukunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, eh, puncak daripada uh, eh, rojak dan syauk itu adalah iliyin. Artinya surga yang tertinggi. Tetapi di atas itu masih ada surga yang tertinggi yang di dalam buku saya Ma'rifatul Akhirah di sana diungkapkan bahwa eh, surga itu tidak ada artinya dibandingkan lezatan nazar ila wajhikal karim. Nah, tidak ada artinya. Yang delapan tingkat surga itu mulai dari was, apa, al-wasila, surga yang khusus untuk Nabi dan keluarganya. Kemudian al-firdaus sampai kepada delapan tingkat surga itu tidak ada artinya dibandingkan dengan lezatan nazar ila wajhikal karim kelezatan memandang wajah Allah nanti di dalam surga. Jadi doa ini Allahumma ta'alina futuhal arifin ya Allah bukakanlah kepada kami pintu-pintu orang-orang yang sudah mencapai tingkat makrifat itu. Dan makrifatullah ini pintunya sangat luas sekali. Lapangannya sangat banyak sekali sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina orang-orang yang mujahadah berjuang menuju kepada kami eh, liqa ketemu dengan kami lanahdiyannahum subulana. Para ahli bahasa Arab atau tafsir menyatakan subulana itu bentuk jamak. Ya. Tidak lanahdiyannahum sabilana. Kalau Allah mengatakan lanahdiyannahum sabilana, jalan menuju Allah itu pintunya hanya satu. Tetapi Allah mengatakan lanahdiyannahum subulana. Kami berikan petunjuk jalan-jalan menuju kami. Nah, jadi jalan-jalan menuju Allah itu sangat banyak sekali tidak hanya satu diannahum subulana Allahumma ta'alena futuhal arifin ah, di sini rezeki yang paling tinggi yang disediakan oleh Allah kepada hambanya dan kekasihnya yaitu warzuqna ladzatan nadar. beri rezeki kepadaku agar aku dapat me mencapai kelezatan ladza lezat sudah masuk bahasa Indonesia. Lezat. Lezatan nazar. Kelezatan memandang ila wajhikal karim. Wajahmu yang maha mulia. wasyauq dan rindu ila liqa'ika untuk liqa. Ketemu dengan engkau. Dan Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran yang sangat populer. man kana yarju لِقَاءَ rabbi Barang siapa yang roja mengharapkan ketemu dengan Allah nanti di dalam surga jannatun naim ya'mal amalan solehan kuncinya hanya amal soleh berbuat jasa sebanyak-banyaknya dalam kehidupan masyarakat. Guru saya Iqbal, Iqbal dalam bukunya Asrari Kudi, saya masih SMP kelas 1 sudah membaca buku beliau itu. Eh, beliau menyatakan kamu lahir ke dunia ini dalam keadaan nangis. Semua orang yang lahir ke dunia ini nangis. Tidak ada yang tidak nangis. Nah, ini ibu-ibu yang biasa melahirkan anak-anaknya nangis enggak? Ha, nangis. Kata Iqbal dalam bukunya Asrariku di Asrar, ini bahasa Parsi. Asrar tapi itu bahasa Arab. Karena 60% bahasa Parsi itu bahasa Arab. Artinya bahasa Iran. 60% itu bahasa Arab. Jadi asrari kudi, asrar rahasia-rahasia. Asrar. Ada bukunya Syekh Yusuf Al-Makassari eh, Sirrul Asrar. Rahasianya rahasia nah itu asrar. Ya. Eh, ada juga buku yang sekarang sedang populer banyak dikejar-kejar yaitu eh, Asrarus Syariah. Rahasia-rahasia syariat di mana di sana diungkap salat ahli syariat, eh, salat ahli tarekat, ahli hakikat, haji syariat, tarekat, hakikat. Asrarus syariah. Saya kemarin ada tamu dari dari Batam. Saya ke Bandung ini mencari buku ini Pak Kiai. Saya mau dakwah keliling Indonesia, saya perlu buku ini. Oh iya, saya bilang. Kalau saya bilang saya aslinya ada, ini terjemahannya Anda bolehlah gitu saya aslinya ini terjemahan ini saya bilang itu baru separuhnya yang sudah diterjemahkan ya jadi ah, buku itu membahas eh, salat ahli syariat gini ahli tarekat gini tarekat hakikat gini saum ahli syariat tarekat hakikat haji haji ahli syariat ini tarekat gini tawab ahli syariat ini tarekat gini hakikat ini yang sudah pernah juga saya singgung sedikit tawab ahli syariat ya muter-muter muter-muter <laughs> gitu ya gitu. Sudah selesai naik sedikit tarekat, ah itu tawab pertama harus mampu membuka pintu surga dan menutup satu pintu neraka. Nah, tawab kedua harus mampu menutup neraka yang tujuh itu harus ditutup semuanya pada saat tawab itu dan harus surga harus dibuka kuncinya ini ini ini ini ini ini nah itu sudah naik tawaf ahli tarekat ah naik ke hakikat ah beda lagi gitu ya jadi ya Allahumma ta'alina futuhal arifin warzuqna ladzatan nazar ila wajhikal karim wa syauq ila liqa'ika ah, doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ah, baiklah, kita lanjutkan sesudah mahabbah yaitu kepada apa sekarang? Asyauq. Ya. Syauq atau rindu. Eh, ini ini. Sudah rindu ibu-ibu? Atau takut? Mau masuk surga tapi takut mati. Nah, ini <laughs> ini ada syair juga. Kamu mau masuk surga tapi takut? Tidak bisa, tidak bisa. Surga itu tidak bisa dicapai kecuali harus melalui pintu mati dahulu nah, itu ya jadi syauk jika kamu memasuki medan kerinduan nah ini syauk maka bertakbirlah takbir yang dimaksud takbir di sini bukan Allahu Akbar Allahu Akbar saja karena pengertian takbir dalam Al-Quran itu adalah menampakkan keagungan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Itu yang dimaksud takbir. Jadi takbir ahli syariat ya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagaimana dalam Quran walitukabbirullah ala ma'hadakum pada bulan Ramadan. Di ujung Ramadan walitukabbirullah ala ma'hadakum. Bacalah takbir. Kata Imam Maragi, Surah Al-Baqarah 185 itu dalil baca takbir pada akhir Ramadan. Besok lebaran. Di mana-mana takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi mufassir-mufassir modern mengatakan iya boleh itu. Tapi yang dimaksud takbir itu ialah menampakkan keagungan Allah dalam sikap akhlak budaya sehari-hari. Apa artinya di masjid-masjid itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di bawah naungan masjid itu dan kantor-kantor itu koruptor, korupsi, maksiat, perjudian, pelacuran, ke kebengisan, kebrutalan. Itu bukan bertakbir. Takbir main-main. Nah, jadi yang dimaksud takbir takbirlah yaitu tampakkan keagungan Allah dalam sikap, tingkah laku dan akhlak. Saya kemarin waktu pulang dari pulang dari apa Wakatobi dan dari Selayar itu kan pesawat tiba di Hasanuddin jam 9 lah. 9. Ya setengah 10. Saya pesawat ke Jakarta jam 1. Nah, mikir-mikir kalau saya ke kota ini, ah, taksi apa habis, ah, sudahlah tunggu di sana saja masuk check in langsung tunggu aja tafakur di sana melihat yang datang yang pergi yang datang yang pergi ah di antara renungan yang banyak saya lihat itu adalah ibu-ibu yang seperti ini datang ibu-ibu pakai jilbab ini tapi dia menggandeng anaknya yang di sini terbuka ini terbuka ini terbuka saya merenung pergantian regenerasi ibu yang pakai jilbab anaknya isinya terbuka ini terbuka ini terbuka ketat inilah gambaran regenerasi Indonesia gitu. nah, saya merenung di bandara Hasanuddin melihat yang datang ibu-ibu pakai jilbab anak gadisnya kemudian ini terbuka ini terbuka berganti ini saya merenung oh inilah gambaran masa depan. Ibu melahirkan generasi, ibu melahirkan generasi. Nanti saya teringat ketika saya mengajarkan orang-orang suku terasing di Alifuru di Pulau Buru itu, kita ajar mereka tutup aurat. Tapi sekarang orang Bandung, orang Jakarta buka-bukaan aurat. <laughs> Nah, saya teringat juga sudah tiga kali mengunjungi Laut Mati, tiga kali juga nangis di sana karena apa? saya menemukan beberapa hadis bahwa Allah menghancurkan kota Sodom dan Gomora itu bukan hanya karena homoseks, tapi satu di antaranya saat itu perempuan sudah tidak ada rasa malu buka-bukaan aurat di depan umum. Itu sebab hancurnya Sodom dan Gomora. Kemudian muncul laut, laut mati. Jadi jika kamu masuki medan kerinduan maka bertakbirlah. Nah itu atas dirimu dan keinginanmu dari dunia berpisah dari semua yang dahulu erat denganmu. Ya. Erat dengan apa? Dengan dunia, erat dengan kemalasan dan sebagainya. Nah, sekarang agungkan Allah. nampakkan keagungan Allah dalam sikap dan tingkah lakumu, dalam akhlakmu, Nah, kita kadang-kadang berlaku apa memahami Quran itu hanya lahir-lahirnya saja. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idul Fitri itu di mana-mana, mulai di kantor-kantor, tapi di sekeliling masjid-masjid yang takbir itu di sana kezaliman marajalela di sana pelacuran, perjudian, minuman keras sekeliling dari takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Ya. Yeah Kemudian berpalinglah dari selain yang kamu rindukan. Selain yang kamu rindukan itu. Siapa yang kita rindukan? Allah. Ucapkan talbiah di antara kematian dan kehidupanmu. Kalau kita baca bukunya, ya guru saya, ya, walaupun tidak pernah ketemu, hmm, hanya ketemu tahun 50 berapa ke Indonesia. Dr. Mahmud Shaltut pernah ke Indonesia tahun 55 ke Jogja juga ke Solo pada saat itu eh, beliau pernah jadi mantan rektor eh, Al Azhar beliau menyatakan eh, syiar haji itu talbiyah hafal talbiyah ibu-ibu <laughs> ha syiar haji talbiyah dan kalau baca buku saya oleh-oleh haji yang 19, pertama oleh-oleh haji adalah talbiyah. Oleh-oleh haji. Labbaik Allahumma labbaik. Ah, itu juga kalau kita baca Quran, adab membaca Al-Quran kalau melewati ya ayuhalladzina amanu yang 80 kali di dalam Al-Quran. Ya ayualladzina amanu, ya ayualladzina amanu. Nabi mengatakan, diam sebentar, ucapkan talbiah. Labbaik. Allahumma labbaik. Siap. Siap mengerjakan apa. Sesudah ya ayualladzina amanu dalam Quran itu pasti masalah penting. Bukan main-main. Maka siapkan mental ketika membaca Quran. Ya ayuhalladzina amanu. Baca talbiah. Siap melaksanakan. Apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, tapi yang ramai kan hanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Wah, itu ramai. Nah, tapi kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum apa? Al-Qisas. Ah, engkeulah <laughs> gitu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, apa lagi? Nah, hukum wah sudah engkeulah gitu. <laughs> 80 ya ayyuhalladzina amanu yang ramai hanya apa? Kutiba alaikumusiyam. Tapi kalau datang perintah jihad, datang perintah imha, datang perintah masalah pidana, masalah hukum, ah, lah <laughs> gitu. Tidak iman lagi di situ, sudah tidak iman lagi. Sedangkan talbiyah, nah, talbiyah bahkan kalau baca tafsir ayat haji, Talbia ini kan sejarahnya di Jabal Abi Kubais. Ketika Ibrahim memproklamirkan haji, ya, maka di mana di Jabal Abi Kubais yang sekarang sudah tidak ada, dihilangkan. Dan nanti tempat-tempat sejarah di Mekah itu akan dibuang semua oleh Arab Saudi. Hmm. Semua tempat-tempat sejarah. <laughs> Ya. Jadi Jabal Abi Kubais sudah tidak sudah tidak ada gitu ya. Padahal di situ eh, Ibrahim memperklamirkan haji. Orang-orang Sunda Jawa Barat ini kalau ada yang pergi haji, naon pesan panggu di Jabal Abi Kubais gitu. Apa itu? <laughs> Panggu di Jabal Abi wis eh, panggil si anu pergi haji <laughs> panggil ah itu nah, itu di Jabal Adi Kubais nah karena di situ Ibrahim memperklamirkan haji dan Nabi mengatakan ketika Ibrahim memperklamirkan haji itu seluruh manusia yang ada di alam arwah di alam arwah itu mengucapkan talbiyah kalau dia baca talbiyahnya sekali dia akan dipanggil haji satu kali. Ya. Kalau dua kali dipanggil dua kali. Kalau tiga kali dipanggil tiga kali. Nah, itu bisa dibaca dalam tafsir ayat haji. Talbiah. Nah, jadi ucapkan talbiah. Ahli bahasa Arab mengatakan talbiah itu berasal dari kata labba yalubbu labban. Labba lubu, labban. Artinya siap di tempat. Laksana militer kalau sudah siap di tempat itu sudah combat ready. Datang perintah dari komandan tidak ada jawaban kecuali siap laksanakan. Ya, siap laksanakan. Nah, gitu. Nah, itu tentara. Ya. saya nanti malam juga di Sesko TNI itu pembukaan Ma'rifatullah. Nah, itu kalau ngobrol siap, siap, siap. Wah, itu kalau siap-siap gitu, wah ini militer gitu. <laughs> Belum apa siap gitu. Siap, gitu. siap gitu. <laughs> Nah, itu militer, latihan. Siapnya apa? Talbiyah. Itu talbiyah itu siap. Kembali dari haji datang as-salatu khairum minan naum. Gimana? <laughs> Tidak jadi Haji Dul Majid. Apa Haji Dul Majid? <laughs> Haji ngedul ke masjid gitu. <laughs> Saya teringat guru saya dulu di SR tahun 50-an. Wah, masih susah pergi haji itu, masih susah. Tapi dia pergi haji, alhamdulillah guru di SR dulu. Tapi setelah pulang tidak tahu lagi pintu masjid tahu lagi. Orang-orang beri peringatan Pak Guru. Nah, di sana Tuan Guru <laughs> gitu ya. Kenapa kok? Apa kamu ngomong-ngomong? Marah dia. Seratus ribu kali kamu masuk ke masjid itu baru sebanding dengan aku. Saya di sana sekali sholat di Masjidil Haram seratus ribu kali. <laughs> Jangan kalian gitu. Seratus ribu kali Anda masuk ke masjid ini. Saya di sana sekali sudah. <laughs> nah gitu. Tidak tahu lagi. Padahal masjid rumahnya di dekat masjid. Tidak mau. Karena hitung-hitung matematika. Kata Kiai, sekali di sholat di masjid Haram sama dengan seratus ribu kali di Darul sana ini. <laughs> Jadi pulang, akhirnya jadi Haji Dul Masjid ketika teman-teman guru memperingatkan, Pak Guru, kan baru haji, kenapa kok tidak pernah kelihatan sholat berjamaah di masjid? Wow, marah-marah. Seratus ribu kali kamu masuk ke sana berjamaah. Saya di sana cukup sekali. Nah, gitu. Baru seimbang dengan kalian. <laughs> Nah, gitu. Nah, itu. Ah, jadi Labbaik itu oleh-oleh haji pertama setelah kembali ke tanah air. Datang perintah sholat. Datang perintah kurban. Datang perintah apa saja. Oleh-oleh haji yang pertama adalah labbaik. Ya, siap laksanakan. Siap laksanakan. Inna makana kalau mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulil yahkum bainahum ayyaqul sami'na ha, wa atokna bukan sami'na wa asoina sudah dengar tapi ah asoi asoi sajalah lah. <laughs> Gitu. itu sami'na wa asoina itu sudah dengar tapi asoi asoi saja ah. ah aku memenuhi panggilanmu apalagi kalau saya baca bukunya Dr. Mahmud Shaltut ketika membahas talbiyah itu Masya Allah talbiyah inti daripada syiar haji. Itulah sebabnya Imam Hasan Basri, Imam Hasan Basri, Hasan Basri yang di Basra sana, ulama fikih, ulama tauhid, ulama tasawuf, ah, mengatakan talbia itu rukun haji. Nah, talbia itu rukun haji sebagian ah, itu sunnah saja ada yang wajib saja tapi rukun haji karena syiar haji nanti kembali ke tanah air talbiyah inilah oleh-oleh haji. Allah akan memberikan pahala yang besar kepadamu. Perumpamaan perindu itu seperti orang yang tenggelam, yang tidak memiliki keinginan apapun kecuali keselamatannya dan lupa akan segala sesuatu. Rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerinduan ini ya kepada Allah, bukan surga. Surga boleh, itu tingkat taman kanak-kanak, itu boleh. <laughs> Ya, ya tingkat eh, apa? Surga dirindukan, ya. Tapi puncaknya yaitu adalah liqa, ketemu dengan Allah sebagaimana doa kita tadi, Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna ladzatan nazar ila wajhikal karim wasyauq ila liqaika Ya. Terus? Terus masih bukan muraqabah, masih rindu, eh syauk, syauk, syauk. Ya, jadi rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatannya boleh rindu kepada surga. Boleh rindu kepada surga. Ya. Terus yang apa? yang rindu, rindu, rindu. Rindu. Ya. Rindu yang terakhir itu. Hmm. Yang fajar saya sudah suruh tadi hmm. Ya. Yeah. Ya, baiklah kita lanjutkan hubungan antara khauf raja dengan rindu ini. Jadi ada harapan, ada takut. Nah, kalau ini takut kepada Allah itu itu mematikan nafsu atau takut kepada neraka. Itu boleh bertingkat. Takutnya itu kepada azab ya, kepada azab Allah, tapi bisa naik ke tingkat berikutnya bukan kepada Allah, kepada kepada neraka tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan harapannya kalau kita mengharap harap Allah dan merindukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menghidupkan hati kita untuk mengejar wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan supaya kita mencapai derajat yang tinggi nanti di dalam surga jannatun naim. Nah, sebagaimana kemarin sudah kita bahas bahwa umat Islam itu terbagi tiga kelompok. Satu yang zolimun linafsi, itu zolimun linafsihi, banyak maksiat, kabair dosa-dosanya, dia akan masuk surga juga, tetapi satu ada yang ditahan di padang mahsyar kurang lebih 500 tahun kata Nabi di mana orang lain sudah masuk surga. Ada yang kabair yang zolim kepada dirinya banyak berbuat maksiat, dia akan masuk surga juga, tetapi lewat neraka lebih dahulu. Nabi mengatakan ada yang hanya saatan, sesaat di neraka, dijahit, eh dijahit apa di diangkat terus pindah ke surga, ada yang yaum sehari, ada yang usbu sebukan, ada yang syahr sebulan, ada yang sana setahun, ada yang abad. Kata Nabi dalam hadisnya terlama di neraka 7000 tahun. Ya. 7000 tahun dia merangkak-rangkak pindah ke surga ya kemudian datang rahmat Allah maka dia pun pindah surga cuma kata Nabi di bukan di di di wajahnya ada tanda al-jahannamiyun. Mantan-mantan neraka jahanam. Ah, gitu. Iya, iya. Nah, kemudian Nabi mengatakan surganya juga surga yang paling rendah. Tapi masuk surga. Seluruh orang yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua ahli surga nantinya. Nah, cuma yang Zolimul linapsi itu 7000 tahun terlama di neraka baru pindah. Kemudian pindahnya juga merangkap Baru datang rahmat Allah. Kemudian di dahinya juga ada. Al-Jahannamiyun. Mantan neraka. Jahannam. <laughs> Mantan neraka. Kedua, yang muktasib, yang sama timbangan amal baik dan amal ini di, di, dimudahkan oleh Allah langsung masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sabiqun bil khairat ya yang sabiqun bil khairat sabiqun bil khairat yang sabiqun bil khairat nah itu langsung masuk surga tanpa hisap Ah, Nabi mengatakan sepertiga dari umatku sabiqun bil khairat, sepertiga dari umatku muktasid, sepertiga dari umatku zalimun linasi. Ah, jadi orang-orang yang roja dan rindu kepada Allah, dia akan masuk sabiqun bil khairat. Coba sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat. Ah ini. Karena kerinduannya kepada Allah, kerinduannya kepada surga, dia senantiasa sabikun bil khairat. Kalau kita lihat tafsir-tafsir lama, ya ini orang yang pertama masuk Islam, contohnya Ali bin Abi Thalib, Siti Khadijah, Abu Bakar, nah, itu orang-orang pertama masuk Islam. Kedua, Nah ini yang pertama masuk masjid, yang terakhir keluar masjid. Setiap waktu sholat dia paling duluan. Kata Nabi, ada tiga kelompok nanti di akhirat hubungan dengan masjid. Ada yang seribu watt. Ya, memancar cahayanya. Ketika ditanya, kenapa kamu cahayanya begitu luar biasa? Amal apa yang kamu utamakan? Dia menyatakan, saya kalau azan dikumandangkan geus ngajentul di masjid. Nah, gitu. Jadi ketika azan dikumandangkan itu sudah ada di masjid dia. itu. Kedua, kenapa kamu lebih rendah cahayanya? Hanya 500 watt. Ini perbandingan saja. Oh saya kalau azan dikumandangkan tinggal berangkat sudah beres-beres di kantor sudah beres-beres tinggal berangkat sudah sudah sudah sudah apa sudah wudhu tinggal berangkat ini kamu kenapa hanya 250 watt? Oh saya kalau azan dikemandangkan tinggalkan segala kegiatan. Saya wudhu baru pergi ke masjid. Jadi tiga kelompok gitu. <laughs> Yang hari-hari baik, wallahu alam itu. <laughs> Cahayanya anda tahu. Kena tiga kelompok kata Nabi. <laughs> Satu yang cahayanya luar biasa. Yang kedua sedang-sedang aja. Yang ketiga ya redup-redup gitu. Nah itu, jadi kata Nabi yang sabikun bil khairat, yang pertama masuk masjid, dan terakhir keluar dari masjid dalam setiap ibadah. Ketiga, pertama mendaftar pada seruan jihad. Kalau datang perintah jihad ya, melawan orang-orang kafir, dia paling dulu datang. Ya. Kedua, paling terdepan dalam medan jihad. Karena kalau dia sudah berangkat ke medan jihad, nyanyiannya apa nyanyiannya wahai angin surga bertiuplah wahai angin surga bertiuplah sehingga para mujahid itu kalau berangkat dia sudah mencium baunya surga nah ini nih nah, kalau surga yang delapan itu kata Nabi ini orang yang mati syahid silahkan pilih mau pintu mana yang anda masuki Silakan pilih. Ada pintu sholat sudah khusus puasa sudah khusus ahli ahli apa e, haji sudah khusus tapi yang mati syahid kata Nabi silahkan pilih pintu mana. Kedua kata Nabi yang silahkan pilih pintu mana yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Ketiga pintu mana yang anda pilih kata Nabi silahkan seorang istri yang taat kepada suaminya, menjaga kesucian dirinya di kala suaminya tidak ada, menjaga hartanya, dia salat lima waktu dan puasa, maka kata Nabi silahkan pilih pintu mana yang anda pilih nanti di akhirat. Ada lagi Nabi mengatakan silahkan pilih pintu mana, yaitu pemimpin yang adil. Yang pertama masuk surga adalah pemimpin-pemimpin yang adil. Dan kata Nabi, Pemimpin yang adil itu silahkan pilih. Mau masuk pintu mana saja. Ayah, ayah nak? Ayah, gitu. Ada, gitu. Pemimpin-pemimpin yang adil. Yang memikirkan nasibnya rakyat. Nah, gitu. Nah, itu eh, suruh pilih pintu mana saja. Ketiga, jihad sekarang ini dakwah dan pendidikan. Nah, siapa yang siap jihad untuk dakwah dan pendidikan di seluruh Indonesia ini sekarang ini? Ah, ini sudah tafsir modern. Yang dimaksud sabikun bil khairat terdepan dalam bidang ilmu. Umat Islam harus dalam bidang ilmu pengetahuan. Dia harus paling terdepan. Kemudian dalam bidang iman dia harus paling menonjol dalam bidang iman, kemudian dalam bidang amal soleh. Sudah ini umat Islam Indonesia? Masya Allah. <laughs> Terdepan dalam bidang ilmu. Ele. Dalam iman. Masya Allah. <laughs> Negara koruptor kedua terbesar di dunia. Amal soleh. Aduh. Masya Allah. Amal salah aja yang banyak. Gitu. <laughs> kerusuhan, apa-apa kerusuhan, ujungnya kerusuhan, masya Allah sudah sedih ini nih ya. Amal soleh, ah amal soleh ini juga kata Nabi silahkan pilih pintu mana dari tujuh pintu surga itu. Ah ini sabiqun bil khairat. Nah, ini. ini orang yang rindu kepada Allah. Gitu. Ah terakhir ini tafsir paling modern. Ya tafsir paling modern yang ada di Babus Salam ini saya ungkap A e, Mufassir mengatakan yang dimaksud sabiqun bil khairat saat sekarang ini adalah terdepan dalam bimbingan moral akhlak terhadap bangsa ini. Hmm. Sudah? Ya, kita ingin ini kuliah ma'rifatullah sedikit-sedikit Ya, saya besok di Jasa Marga sudah pembukaan juga kuliah Ma'rifatullah. Nanti malam di Sesko TNI. Ya, kemudian ya di tempat lain karena sedih kita melihat tanpa pembinaan moral akhlak Ma'rifatullah. Nah ini korupsi tidak bisa diberantas gitu. <laughs> korupsi tidak bisa diberantas, apalagi di dalam apa kebrutalan kebrutalan yang sekarang merajalela di bangsa ini. Jadi yang dimaksud sabikun bil khairat terdepan dalam bimbingan moral akhlak terhadap bangsa. Nah, nah, bangsa ini sekarang ini berada pada puncak. Kalau saya melihat dari aspek spiritual, demikian juga dari aspek politik, eh, kita berada pada ujung tanduk. Ya, bangsa kita ini sekarang berada pada ujung tanduk dan menurut kepada kehancurannya. Kalau kurang-kurangnya, nah ini ya <laughs> ujung tanduk sekarang ini nih. Ya, jadi ah ini doanya ini Allahumma ta'alina futuhal arifin warzuqna ladzatan nadhar ila wajhikal karim wasyauq ila liqa'ika. Jadi eh, rindu kepada Allah Ya, ini nih yang harus. Kita sebagai bangsa. Karena di atas pundak kita, kata eh, Dr. Mahmud Shaltut, Ya, ini guru saya juga ini. Karena banyak baca kitab beliau. Di dalam bukunya eh, Al-Islam Aqidah wa Syariah. eh, beliau menyatakan di atas pundak setiap muslim kita ini ada dua tanggung jawab. Satu tanggung jawab individual, kedua tanggung jawab sosial. Jadi di atas pundak kita ada tanggung jawab individual. Nah, nanti akan diminta, eh salatnya ibu sudah benar, salatnya benar, puasanya benar, haji. Tapi itu rakyatnya penuh kemaksiatan dibiarkan saja. Itu tetangga-tetangga banyak yang tidak bisa buta huruf Al-Quran. Tidak bisa baca Quran dibiarkan saja. Itu masyarakat banyak yang tidak tahu Sholat tidak tahu, puasa tidak tahu, Islam dibiarkan saja. Itu orang-orang di sana sudah salib-salib yang membina masyarakat kita. Dibiarkan saja. Gitu. Itu tanggung jawab sosial. Jadi beres individualnya, sholatnya beres, puasanya beres, tanggung jawab sosial kita masih. Masyarakat kita ada tanggung jawab sosial Nabi mengatakan, "Laisa minni malam yahtamma bi umuril muslimin." Bukan umatku orang yang tidak mau memperhatikan nasibnya kaum muslimin. Ya. Bukan umatku. Kalau dia tidak mau memikirkan nasib bangsanya, nasib umatnya, hanya mikirkan perutnya saja. Ya. Jadi, laisa minni man lam yahtamma bi umuril muslimin. Apalagi kalau kita baca hadis kudsi yang hubungannya dengan ma'rifatullah, Allah mengatakan, kalau mau ketemu dengan aku, kata Allah, jangan engkau cari aku di Ka'bah. Kalau mau ketemu dengan aku, kata Allah, jangan engkau cari di tahajud. Kalau mau ketemu dengan aku, jangan cari aku di zikir. Kalau mau ketemu dengan aku, kata Allah, Ubuguni fi du'afaiku. Cari aku di tengah orang-orang yang terlantar. Cari aku di tengah orang-orang yang miskin. Cari aku di tengah orang-orang yang kesusahan. Sudah pemimpin kita gitu. Nah, ubuguni fi du'afaikum. Ya. Cari aku di tengah orang-orang miskin. Ya. Nah, jadi kita harus dekat dengan orang miskin, dekat dengan anak-anak yatim, dekat dengan orang-orang yang terlantar. Yang sekarang ini istilahnya apa? Ada busung lapar, ada apa lagi? Polio, ada macam-macam. Padahal sudah terjadi kelaparan gitu ya sudah terjadi banyak kelaparan. Sedangkan Nabi mengatakan, "Laisa minni sya'ban, bukan umatku yang senantiasa makan kenyang, wajaruh tetangganya, bangsanya banyak yang kelaparan, wahuwa ya'lam, dia tahu itu. Jadi, ya, perlu sekali eh, kita memperhatikan nasibnya orang-orang mustad'afin. Ya. Kalau kita bahas mustad'afin ini, ya agak-agak politis ya karena mustadafin dalam Al-Qur'an yang banyak diungkapkan adalah kelompok-kelompok yang miskin karena dimiskinkan oleh sistem sosial, sistem politik, sistem pendidikan yang tidak adil. Saya pernah kemukakan di sini tiga kelompok miskin di Indonesia ini yang hanya dijadikan alat politik saja. Apa? Petani, nelayan, buruh, tiga ini. Sedangkan Nabi mengatakan innamatun soruna wa turzakuna bi Hei para pengusaha, hei para orang-orang yang tinggi-tinggi, kamu dapat rezeki itu keringatnya buruh-buruh, keringatnya orang-orang yang lemah. Itu. Nah, oleh karena itu maka perhatikan mereka itu. Tapi tiga kelompok ini ya dalam Al-Qur'an dinamakan apa? mustad'afin. Orang yang lemah karena dilemahkan oleh sistem politik, sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem sistem. Sangat ini sekali. Coba kalau kita mulai dari Pulau W, lihat nelayan-nelayan kita. Ada nelayannya. <laughs> Nelayan Babu Salam saja yang di Wakatobi, kita bangun pesantren di situ, di situ nelayan-nelayan, penghasilannya paling-paling 5.000 sehari. Paling tinggi 10.000 sehari. Dan santri kita di kampung itu, santri yang bagus salam di Wakatobi itu, santri kita hidupnya 50.000 sebulan. 50.000 sudah hidup. Saya ketika tahu itu, Masya Allah. Sekarang saya tekan lagi puluh ribu. Cukup puluh ribu dia sudah hidup di Babus Salam. Nah, dengan apa ya saya kirim kemarin bawa uang beli bubu. Tahu bubu? Bubu untuk nangkap ikan itu. <laughs> Bubu, nah, karena petepi. Nah, saya bagikan ke santri-santri dan guru-guru. Nah, dititipkan di keluarga. Jadi hasil ikannya itu nengahkan dibagi. Nah, dibagi dua Ah, itu 20 ribu sebulan untuk beli ikan. Sekarang tidak perlu beli ikan dari situ saja. Jadi cukup 30 ribu santri kita sudah hidup di sana. Nah, itu di sana. Sedangkan anggota DPR, waktu saya di DPR, di sana sekali makan di Hotel Mulia itu sepiring 150 ribu. di sana 50 ribu santri kita sudah sebulan hidup. Nah, ini sangat jauh sekali. Jadi 21 santri kita awal di Wakatobi itu nya bisa boleh diperlihatkan itu <laughs> Wakatobi nya nah, rumah-rumah di sana itu nya nah, masih ada juga santri yang tidak bisa mesantren. Nah, masih ada santri juga yang tidak bisa mesantren. Nah, gitu itu daerah tertinggal, daerah terpencil. Ya. Rumahnya dari daun alang-alang, kayu gitu. Ya, ya jadi eh, makannya apa? Makannya namanya kasuami. Apa kasuami? Ya singkong diparut, gitu. Nah terus di kasuami gitu itu harganya satu seribu. Nah, kalau kita beli seribu itu sudah makan pagi, siang, malam. Nah, gitu. Tinggal beli ikan. Tinggal beli ikan. Ah, saya tekan lagi ikannya tidak perlu beli. Saya kirim bubu untuk nangkap ikan. Ah, kamu tidak perlu keluar. Ini saya beri ini belikan. Ah, tangkap. Ah, cukup tiga puluh. Tiga puluh ribu. Ya. Ya, cukup tiga puluh ribu rupiah. Nah, itu uh, ya. Itu pun saya kemarin ke sana, Masya Allah. Tapi ya itu tanggung jawab kita di pusat. Pengurusnya, kenapa ini? Ya sudah, tiga bulan hanya guru-guru tidak dibayar lagi <laughs> oleh pengurus cabang. Masya Allah, saya bilang. Ya, Ini. Guru itu saya bilang sebelum keringatnya kering harus sudah dibayar. Cari caranya apa itu terserah <laughs> gitu. Cari infak sedekah gitu. Ya. Ya, jadi eh, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kamu wah <laughs> ya ini Ya, lain kalilah kita lihat e, kita juga besok Selasa dari mau ke Ciburial katanya mau lihat babu Salam seluruh Indonesia. <laughs> ya. Besok juga kita ada tamu dari Aceh, dari Aceh untuk Melabo untuk ya karena kita sudah dapat babu salam dapat 4 miliar untuk pembangunan Melabo ya, e, kita swakelola jadi panitianya pengurusnya ya besok kita mau tanda tangi MOU kemudian kita kirim dananya secara bertahap ke Malabo Malabo ada orang Aceh di sini Malabo Malabo itu kotanya Tengku Umar ya kotanya Tengku Umar Ya, Malabo. Ya. Ya, jadi saya kira eh, lain kali kita buka kan ini operatornya yang bukan asli. <laughs> yang aslinya sedang kuliah jadi ya mudah-mudahan eh, apa kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mendorong kepada kita untuk apa kata Iqbal? Memperbanyak jasa, jasa, jasa, jasa, jasa, jasa, jasa, jasa, jasa. Sehingga kata Iqbal ketika kamu meninggal dunia, dunia nangis karenanya. jadi nah, jadi dikala lahir kita nangis, dikala meninggal dunia kita bikin seluruh dunia. Jangan kita meninggal dunia numpeng. <laughs> Alhamdulillah geus <laughs> kita. Ha, tapi orang nangis karena ingat jasa, jasa, jasa, jasa. Kita. Ah, untuk apa jasa itu kepada kemanusiaan yang tadi eh, apa amal soleh itu? Ya, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat minimal surga, maksimal ah itu maksimal yaitu liqa, ketemu dengan Allah dan melihat wajah Allah uh, di dalam surga jannatun Naim di mana Nabi menyatakan uh, surga tidak ada artinya dibandingkan dengan liqa, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, jadi saya kira cukup sekian nanti lain kali kita eh, melanjutkan dan bisa karena sekarang baru sedang diprogramkan juga untuk eh, Babus Salam seluruh Indonesia eh, yang sekarang sudah tujuh cabang dan kita mungkin akhir bulan ini juga 26 saya harus ke Muara Labu Muara Labu ya, kita sedang membangun juga di sana Sumatera Barat ya Sumatera Barat, eh, Solok, Selatan. Baru kita bangun SM apa eh, masjid sudah selesai, lokal sudah selesai. Sekarang sedang membangun asrama di sana. Ah, jadi saya kira cukup sekian. Mari kita tutup. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا لذة النزر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته